Terzalimi dengan cerita-cerita dengan dongeng-dongeng yang mengerikan yang menggambarkan seakan-akan sosok ini adalah sosok orang yang jahat, kejam, pembunuh, mengkafirkan kaum muslimin, pemberontak, tidak mau bersalawat kepada Nabi dan seterusnya dan seterusnya. Tentunya ini adalah penyaluman. Ya. Kedustaan. Sesuatu yang kalau kita baca sejarah hidup beliau sangat jauh dari kenyataan. Dan uniknya, setiap orang di zaman kita ini yang mendakwahkan dakwah tauhid, kalau sudah berbicara, berdoalah kepada Allah, jangan berdoa kepada kuburan. Lantas ditunjuk Ibnu hati. Kalau ada yang berkata, hendaklah kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Tidak perlu pakai perantara-perantara. Maka akan dituding dengan segera Wahabi. Hati-hati, berbahaya. Bahkan sampai-sampai mereka mengatakan bahwa bahaya Wahab ini sudah betul-betul mencapai puncaknya. Dan dikatakan dengan kalimat darurat Wahabi. Emang berapa orang yang sudah dibantai oleh Wahabi di Indonesia ini? Itu semua karena kesalahpahaman terhadap dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Dan juga yang menjadi catatan penting dan unik adalah setiap ada orang berdakwah tauhid mengajak kepada la ilaha illallah selalu ditunjuk dengan wahabi. Selalu ditunjuk dengan wahabi. Artinya ada sisi baiknya atau ada sisi bahwa mereka mengetahui hakikat inti dari dakwah syirik yaitu dakwah tauhid. Iya kan? Sehingga dari sisi itu mereka tahu bahwa Syekh Muhammad Wahab berdakwah kepada tauhid. Buktinya setiap orang yang berdakwah dan mengajarkan la ilaha illallah, mengajar untuk beribadah pada Allah jangan beribadah pada yang lain, mengajarkan untuk meminta dan berdoa kepada Allah, jangan minta pada pohon-pohon keramat, jangan minta pada kuburan keramat, jangan minta pada batu-batu keramat. Berlindunglah kepada Allah, jangan berlindung kepada keris, kepada jimat-jimat, mereka langsung menuduh bahwa ini ajaran muhal. Kalau yang ini iya. Memang dakwah Syekh adalah dakwah tauhid. Tetapi apakah Syekh rahimahullah mengkafir-kafirkan kaum muslimin, apalagi menghalalkan darah mereka, apalagi memberontak kepada penguasa, apalagi tidak mau bersalawat kepada Nabi. Padahal buku-buku peninggalan beliau, kitab-kitab yang ditulis oleh beliau dimulai dengan salawat kepada Nabi Wasallam. Setelah pujian pujian pada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan dengan salawat pada Nabi SAW. Bahkan setiap mengucapkan nama Nabi, Rasul akan disebut dengan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena yang Perlu kita bahas sedikit munculnya, lahirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Yaitu di zaman yang betul-betul zaman yang sudah mulai rusak. Zaman jahiliyah yang baru, bukan jahiliyah yang dulu. Jahiliyah di akhir-akhir atau jahiliyah abad 20 atau sejenisnya. Mengapa demikian? Karena yang terjadi di segala penjuru apakah di Hijaz atau di Yaman atau di Turki dan sekitarnya Semuanya sudah kembali kepada penyembahan-penyembahan kubur. Mereka sudah mengagung-agungkan tempat keramat, pohon keramat, batu keramat. Bahkan mereka mengagungkan sebuah tempat. Dikatakan bahwa di situ ada kuburan seorang wanita yang salihah. Waliyun min awliyaillah karena dulu pernah terjadi wanita yang soleh dicegat oleh para perampok dan penjahat, ingin dianiaya, ingin dilecehkan kehormatannya, maka dia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata bukit itu terbelah dan dia melihat ada lubang, maka dia selamatkan dirinya ke dalamnya. Artinya mati. Kemudian tempat itu dikatakan keramat oleh mereka. Demikian pula pohon-pohon yang mereka katakan ya fahlal pohon, Wahai pohon pejantan yang kokoh. Adina zaujan qabla al katanya. Berikan aku jodoh sebelum tahun ini. Itu sudah merata di sana. Bahkan kalau mereka bersumpah, mereka nggak puas kalau bersumpah dengan nama Allah. Bersumpah dengan nama syekhmu. Syekh Sufi ya, syekh-syekh tarekat. Karena mereka menganggap bahwa syekh tarekat itu sangat sucinya, sangat tingginya. Maka kalau bersumpah, bersumpahlah dengan syekhmu. Syekhmu siapa? Bersumpah dengan nama syekhmu. Sumpah dengan selain nama Allah. Berdoa kepada selain Allah. Meminta jodoh kepada pohon. Meminta segala macam keselamatan pada perkara-perkara atau makhluk-makhluk. Yang mereka anggap karat. Ini khulun na'azakumullah. Di saat itulah Allah Subhanahu wa taala membangkitkan seorang alim. Ulama ahli sunnah. Al-mujaddid yang memperbaharui agama ini yang sudah kotor dengan kesyirikan-kesyirikan, yang sudah dicampur dengan kebidahan-kebidahan, yang sudah dicampur dengan berbagai macam tambahan-tambahan, maka dibersihkan kembali oleh Syekh. Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya, dengan rahmatnya. Dan kita katakan, bahwa beliau bukan satu-satunya ulama. Banyak ulama di masa itu yang menghadapi perkara yang sama, menghadapi kesyirikan-kesyirikan. Di antaranya yang ma'ruf kita kenal adalah Imam Sanani dan Imam Syaukani. Kita lihat apa diceritakan oleh beliau tentang keadaan zaman. Yang pertama kita baca ucapan Al-Allamah Muhammad ibn Ismail As-San'ani. <clears throat> Dia menggambarkan bagaimana keadaan kesyirikan yang ada di negerinya dan negeri-negeri sekitarnya. Yaitu di zaman tersebut, di zaman lahirnya Syekh Muhammad Nabi Wahab dan itu satu zaman. Beliau mengucapkan dalam bentuk syair, "Qala waqad ja'atil akhbaru anhu bi annahu yu'idu lana asy-syar'a syarifa bima yubdi" وينشر جهرا ما طاعت كل, كل جاهل ومبتدع منه فوافق ما عندي ويعمر أركان الشريعة هادما مشاهد ضل الناس فيها عن الرشد kata beliau sungguh telah datang berita-berita tentang beliau maksudnya tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bi annahu yu'idu lana syar'a syarifa bahwa dia mengembalikan untuk kita syariat yang mulia. Bima yubdi dengan sesuatu yang ditampakkan. Wa yanshuru jahran dan beliau men menyampaikannya dengan jahran. Menyebarkannya dengan terang-terangan. Maka tawa kullu jahilin wa mubtadi' minhu. Semua apa yang ada pada segala macam mubtadi' orang bodoh dan sebagainya diterangkan bahwa ini batil, ini syirik, ini bid'ah. Fawafaqa ma indi kata beliau, kata Sanani rahimahullah, maka cocoklah dengan apa yang ada padaku. Artinya dakwahnya dakwah tauhid. Sesuai persis seperti apa yang aku jadikan sebagai misiku. Ini khonibna azakumullah untuk menunjukkan bahwa Syekh Muhammad bin Wahab tidak sendiri. Ada masyayikh ulama di zamannya yang juga berdakwah dengan tauhid dan mencocoki beliau dan senang gembira ketika ada dakwah tauhid. Wa ya'mur arkana syari'atiha biman masyahid. Dan beliau maksudnya Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah ya'mur arkana syariah memakmurkan menghidupkan rukun-rukun agama, rukun-rukun syariat, prinsip-prinsip agama, hadiman masyahid dengan meruntuhkan segala macam bentuk-bentuk masyahid, monumen-monumen kesyirikan diruntuhkan. Yang balan nasu yang manusia sesat karenanya. Dalla an-nas fiha rusdi yang sesat menyimpang dari jalan yang lurus. Kelihatannya mungkin ucapan-ucapan fitnah yang diarahkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah dari mereka-mereka penyembah-penyembah kubur, mereka-mereka yang mengagungkan monumen dan masyahid dan mereka dendam karena ini. Padahal kata Sana'ani itu benar dan itu adalah jalan yang hak yaitu meruntuhkan berbagai macam tempat-tempat kesyirikan. Kaum muslim yang saya hormati. Ini pujian dari Syekh Al-Allamah As-San'ani. Qala dikatakan a'adu biha ma'na suwa' wa mithlahu yakhufu wa wadd bisa min wuddi mereka kaum musyrikin itu menghidupkan kembali makna suwa, makna Yahud, makna Wad. Yang disebut ini adalah berhala-berhala di zaman kaum Nuh. Persis dihidupkan kembali yang sama atau mirip dengan itu di zaman Syekh Muhammad bin Wahab, di zaman Syekh Sanani, di zaman Syekh Syekh Syaukani, rahimahumullah. Yaitu apa yang Allah katakan tentang mereka, musyrikin zaman Nabi Nuh alaihi salam, "La tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la Jangan kalian tinggalkan tuhan-tuhan kalian. Jangan kalian tinggalkan suwa, yaghus, ya'uq dan nasr. Jangan tinggalkan wad, suwa, yaghus, ya'uq dan nasr. Siapa mereka ini? Dikatakan Ibn Abbas radhiyallahu taala bahwa lima nama ini dulunya nama orang-orang saleh. Kemudian orang-orang saleh ini meninggal dalam waktu yang hampir bersamaan. Dalam waktu satu bulan semuanya meninggal. Maka mereka merasa kehilangan. Kemudian syaitan membisikkan pada mereka, "Antawaru tilka gambarlah mereka, bikinlah patung-patung mereka." Untuk mengingat maka mereka membuat patung-patungnya. Kata Ibn Abbas, falam tu'bad, belum disembah. Masih digambar saja pada generasi pertamanya. Hanya mengenang saja sebagai monumen-monumen. Ternyata kata Ibn Abbas selanjutnya, Thumma nusiyal ilmu fa'ubidat. Kemudian dilupakan ilmu dan kemudian disembah. Mereka bukan hanya mengenang, tapi meminta, Ya Wad, Ya Yahuh, Wahai Yahuh, Wahai Nasr. Berikan kepada kami ini dan itu. Kami butuh bantuanmu, kami butuh pembelaanmu, kami butuh syafaatmu, kami butuh pembelaan darimu nanti di hadapan Allah. Isfa'ni, isfa'ni. Itu yang terjadi. Sebagaimana digambarkan dalam riwayat yang sahih. Bahwa Wad Yahud, Ya'uq, dan Nasr. Itu semua nama-nama orang soleh yang kemudian dikeramatkan kuburannya dan patung-patungnya. Kata Sana'ani rahimahullah, A'adu biha ma'na suwa. Mereka waktu itu di zaman itu, di zaman Syekh Muhammad bin Wahab, kaum musyrikin mengembalikan makna-makna berhala tadi. Namanya bukan suwa, bukan Yahud, bukan Ya'uq, bukan Nasr, tetapi maknanya makna haula al-asnam maknanya seperti makna berhala itu sebab ini kuburan orang saleh ini kuburan wali min auliaillah ini adalah peninggalannya ini adalah kenang-kenangannya ini adalah itunya semua dikeramatkan oleh mereka dan semua didatangi untuk meminta-minta untuk berdoa padanya untuk menyatakan dengan permohonan-permohonan Qala wa qad hatafu inda syada'id bismiha. Masih dalam syairnya Sanaan. Dan mereka telah membisik atau telah berbisik-bisik di tempat-tempat tersebut. Tempat-tempat keramat tadi. Inda syada'id ketika kesusahan-kesusahan. Bismiha dengan nama-nama orang soleh tadi. Ya Syekh Fulan, Ya Wali Fulan. Membisikkan dengan khusyuk seakan-akan berdoa kepadanya ya syekh fulan ya wali fulan kama yasqiful mutarr bis samadil fardi sebagaimana seorang yang membisikkan atau berbisik-bisik orang yang kesusahan kepada Allah as-samadil fardi yakni berbisik-bisik berdoa meratap kepada tempat-tempat keramat tadi seperti orang-orang mukmin yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama yahtiful muttar seperti orang yang kesusahan memanggil Allah Subhanahu wa taala as-samadil fardi tempat bergantung, tempat bertawakal. Ya Allah, ya Rabbi, ya Arhamar Rahimin. Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith. Seharusnya begini, seharusnya meminta pada Allah, pada mereka meminta kepada orang-orang salah yang sudah mati, kepada wali-wali atau yang dianggap wali, kepada orang yang dianggap sebagai ini dan itu, atau kepada pohon keramat, batu keramat dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Wa kama aqar sebagaimana mereka pun menyembelih sembelihan-sembelihan. Uhillat li ghairillah, mereka berikan untuk selain Allah. Subhanallah. Persis di zaman jahiliyah. Bedanya dulu tidak mengaku muslimin di zaman Syekh ketika itu, di zamannya Imam Sanani, Imam Syaukani, rahimahumullah, mereka mengaku muslimin tetapi meminta kepada batu, kepada kuburan, kepada pohon, kepada tempat-tempat keramat atau kepada wali-wali yang tidak ada. Memanggil-manggilnya Memanggil dengan namanya, membisik-bisikkan. Ya Syekh Fulan, ya Wali Fulan. Bahkan mereka menyembelih sembelihan-sembelihan seperti kaum muslimin menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Sesajen, sesajen. Menyembelih kurban untuk tempat berhala ini, tempat berhala itu. Terjadi pula di kalangan kaum muslimin ketika itu. Menyembelih untuk tempat keramat ini, untuk tempat keramat itu. Uhillat li ghairillahi jahran ala amdi. Mereka menyembelih untuk selain Allah dengan terang-terangan ala amdi. Dengan amdan. Dengan sengaja. Wa kam ta'if. Haula kubur. Masih kata San'ani. Dan berapa banyak orang yang tawaf mengelilingi kuburan-kuburan. Itu terjadi saat itu. Muqabbil wa mustalim. Mencium. Dan kemudian mengusap dengan tangannya. Mustalim al-arkani minhunna bil yadi. Seperti tawaf mengelilingi Ka'bah. Seperti mencium hajar aswad. Seperti mengusap usap Ka'bah kepada apa? Kuburan-kuburan. Yang dianggap keramat, dianggap kuburan orang-orang saleh. Padahal sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika mencium Hajar Aswad menyatakan sungguh aku tahu engkau itu batu la yanfa wa la yadur aku tahu engkau itu batu tidak memberikan manfaat dan mudarat engkau tidak bisa menentukan takdir takdir baik ataupun takdir buruk kalau saja aku tidak melihat Rasulullah menciummu, aku pun gak akan menciummu. Artinya para sahabat tahu ketika mencium Hajar Aswad, ketika mengelilingi Ka'bah, bukan menyembah batu, bukan menyembah Ka'bah sama sekali. Tetapi menyembah Allah, Rabb hadzal bait. Rabb hadzal bait, Rabbnya bait ini. Karena diperintahkan untuk memuliakan Allah, maka kita memuliakan Allah dengan mentaati perintahnya. Perintahnya untuk tawaf, tawaf. Alhamdulillah. Hadikumullah. Perintahnya untuk sa'i, sa'i. Dicontohkan oleh nabinya dan rasulnya untuk mencium hajar aswad, ya mencium. Atau mengisyaratkan dengan tangannya, atau mengusap Ka'bah, maka kita ikuti dalam rangka ibadatan lillahi taala, dalam rangka beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang terjadi di masa itu justru mereka menganggap itu sebagai pengagungan terhadap orang saleh. Tawaf di kuburannya, mengusap-ngusap misannya atau membangun kuburannya, meninggikan dengan kubah-kubah Itu Imam As-Sana'ani. Menggambarkan keadaan ketika itu dan menggambarkan munculnya seorang yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah adalah di waktu yang sangat tepat Allah bangkitkan seorang mujaddid, seorang pembaharu yang membersihkan kembali tauhid dari kesyirikan-kesyirikan, yang membersihkan kembali sunnah dari kebid'ahan-kebid'ahan. Yang kedua ucapan Imam Syaukani rahimahullah Qal kata Syekh Wa kam qad sara an tashyid abniyat al-qubur wa tahsiniha min mafasid yumki laha al-islam. Dan sungguh betapa banyak bangunan-bangunan di kuburan ditinggikan. Dan betapa banyak bangunan-bangunan di kubur tahsinnya diindahkan dan betapa banyak memunculkan mafasid kerusakan-kerusakan yubkilah al-islam yang membuat nangis kaum muslimin yang membuat air mata ini bercucuran melihat mereka meninggikan kuburan mengagungkan kuburan membangunnya dengan kubah-kubah dan kemudian mereka meminta dan mencari di sana keselamatan mencari jodoh bahkan mereka mengharapkan berkah daripadanya mayumki al-Islam yang memikir menangis orang-orang yang beriman. Minha di antaranya masih kata Syaukani rahimahullah. I'tiqadul jahalah laha ka'tiqadil kuffaril asnam. Di antaranya keyakinan-keyakinan orang bodoh saat itu, orang awamnya rata-rata meyakini terhadap kuburan-kuburan tadi. Ka'tiqadil kuffari lil asnam. Seperti keyakinannya musyrikin jahiliyah terhadap berhala-berhalanya. Sama. Ini kita belum bercerita tentang Syekh Muhammad bin Wahab. Ucapan siapa ini? Asyaukani rahimahullah. Artinya kalau kalian menjatuhkan, menjelekkan, mencerca Syekh Muhammad bin Wahab dengan alasan ini, maka harusnya kalau mencela seluruh ulama termasuk Imam Syawakani, Al-Fan'ani dan juga Syekhul Islam ibn Taimiyah, Ibnu Qayyim, juga Imam Ahmad, juga Imam Syafi'i rahimahullah. Yang juga melarang. Karena hadis-hadisnya sangat jelas. Rasulullah melarang untuk tujaffasul qubur wa tubna 'alaiha untuk dibangun di atas bangunan, untuk dicat, untuk diindahkan, dilarang. Khamisina a'azakumullah muslimin yang sahabat. Kembali kepada ucapan Syaukani rahimahullah. Dan juga waktu itu orang-orang awam meyakini terhadap kuburan tadi seperti keyakinan orang kafir terhadap berhalanya. Apa keyakinan orang kafir terhadap berhalanya? Bahwa berhala ini memiliki kekuatan gaib. Bisa mengabulkan doa. Bisa menerima nazar. Kalau nazar di situ, kamu akan berhasil. Kalau saya lulus, saya akan berikan. Ya Kembang tujuh warna dengan minyak setengah gelas untuk kuburan keramat ini. Nanti kamu akan lulus. Itu keyakinan seperti keyakinan jahiliyah. Atau keyakinan jahiliyah yang menyatakan mana abuduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak nyembah mereka. Kami hanya ingin menjadikan benda-benda ini perantara pada Allah. Kami hanya ingin menjadikan berhala-berhala ini perantara pada Allah. Ternyata salah. Ketika ditanyakan pada mereka saat itu, sama alasannya. Persis tidak berbeda. Mana tuh? Kami nggak nyembah mereka. Kami nggak nyembah kuburan. Hanya sebagai perantara yang mendekatkan kami kepada Allah. Ya'taqid fiha i'tiqad al-kuffar li'asnamihim. Meyakini pada kuburan seperti keyakinan musyrikin kepada berhalanya. Wa'adhu mazalik dan semakin besar perkara-perkara itu. Fadhannu annaha qadiratun ala jalbin naf'i wa daf'i Mereka meyakini dan mereka menduga bahwa kuburan-kuburan keramat tadi, tempat keramat, pohon keramat, peninggalan-peninggalan aulia, peninggalan-peninggalan para wali memiliki kudrah, memiliki kekuasaan bisa memberikan manfaat dan bisa melindungi dari mabarat. Astaghfirullah, Faja'aluha maqsadan litalabi qada'i hawaij. Akhirnya mereka menjadikan tujuan. Mereka berdatangan ke tempat itu untuk meminta hajat-hajat mereka. Untuk berlindung dari apa yang mereka takuti. Mereka jadikan tempat-tempat tadi sebagai malja linajahin mafalib, Dijadikan sebagai tempat berlindung, tempat datangnya mereka untuk mendapatkan najah keberhasilan, keselamatan. Wasalu minha mayas yas'aluhu Mereka meminta seperti memintanya ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta pada kuburan seperti ahli ibadah meminta ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wasyaddu ilaiha rihal Maka mulai mereka mengadakan berbagai macam perjalanan-perjalanan. Padahal itu syaddu rihal illa ila salasati masajid. Enggak boleh diadakan perjalanan khusus untuk memuliakan satu tempat kecuali tiga tempat saja. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjidil Nabawi. Artinya dilarang oleh Nabi untuk mendatangi tempat-tempat yang dianggap agung, dianggap suci, kecuali tiga ini. Tetapi mereka Waktu itu berdatangan dari tempat-tempat yang jauh untuk mendatangi kuburan keramat, tempat keramat, pohon keramat. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Wabil jumlah ringkasnya Innahum lam yad'u syai'an mimma kanat al-jahiliyah taf'aluhu bil asnam illa fa'aluh. Ringkasnya, ini maksud ucapan siapa? Asyaukani. Ringkasnya bahwa mereka tidak meninggalkan satu perbuatan pun yang dikerjakan oleh musyrikin jahiliyah kecuali mereka kerjakan juga. Apa saja yang dikerjakan oleh musyrikin jahiliyah? Tawaf terhadap latta, mereka kerjakan. Menjadikan perantara, mereka kerjakan. Memberikan sesajen-sesajen, mereka kerjakan. bersumpah dengan latta, demi latta, mereka kerjakan. Hanya namanya lain, bukan nama latta. Yusammunahu bighairi ismi. Mereka namakan dengan nama-nama lain karena memang yang dikuburnya orang-orang lain tapi dianggap keramatnya sama. Nauzubillah min dzalik. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Syaukani beristirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa ma hadzal munkar asy-syani' wal kufr al-fadhi' lam najid min man yaghdab lillah. Kata Syukani saat itu dengan kemungkaran yang sangat dahsyat, dengan kekafiran yang sangat mengerikan, dengan berbagai macam kesyirikan-kesyirikan dan kesesatan-kesesatan, kami tidak mendapati satu orang pun yang marah karena Allah dengan perbuatan-perbuatan tersebut. Ya. Kami tidak mendapati orang yang yarar haniyatan lidinil hanif nggak mendapati orang yang punya ghirah, yang cemburu. Kenapa? Mereka mintanya bukan kepada Allah. Hampir tidak ada. Kita katakan hampir karena masih ada sedikit sekali. Hampir-hampir nggak ada. Kalaupun ada, suaranya nggak didengar. Karena tenggelam dalam gelombang kesyirikan dan kebidahan yang demikian banyaknya. La aliman wala muta'alliman. Kata Syaukani, kami tidak mengetahui ada seorang berilmu ataupun orang yang pelajar yang mengingkarinya atau marah karenanya. Semuanya anggap biasa. Wala amiran, wala waziran, wala malika. Tidak pula kami dapati apakah gubernur ataupun wazir, menteri ataupun raja. Enggak ada yang perhatian dalam masalah itu. Enggak ada yang mengingkari. Marah saja tidak ada. Semuanya menganggap bahwa itu biasa. وقد توارد إلينا من الأخبار ما لا يشك معه أن كثير من هؤلاء القبوريين أو أكثرهم إذا توجهت عليه يمين من جهة خصمه حالف بالله فاجرا dan juga sudah sampai pada kami berita-berita kata Imam Syaukani yang tidak dilakukan kebenarannya bahwa kebanyakan mereka para kuburiyun tadi Kalau mereka bersumpah dengan nama Allah dengan dusta, itu biasa. Berdusta dengan nama Allah. Wallahi begini, wallahi begitu padahal dusta. Faiza qila lahu, kalau dikatakan kepadanya, "Ihlif bi Bersumpahlah dengan nama syekhmu. Baru dia enggak berani. Jadi bersumpah nama Allah dengan dusta, berani. Tapi ketika disuruh bersumpah dengan nama syekhmu, tidak berani dusta. Lebih takut kepada syekh-syekhnya. Lebih takut kepada tokoh-tokohnya. Lebih takut kepada awliya daripada kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini khunilin a'azakumullah. Na'udzubillah. Kalau sudah dikatakan bersumpahlah dengan nama wali fulan. Bersumpahlah dengan nama Habib fulan. Tidak berani berdusta sama sekali. Kata mereka kalau kami berdusta kami akan ditimpa balak. Karena wali fulan memiliki kekuatan. Karena syekh fulan memiliki begini. Karena habib fulan. Itu barakallahu fikum adalah keyakinan hampir rata-rata manusia ketika itu. Illa man rahimah rabbuh. Kecuali orang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha min abyanil adillah. Adalah ala anna syirkahum qad balagu fawqa syirk. Ini sebesar-besar dalil kata Syaukani yang menunjukkan bahwa kesyirikan mereka sudah mencapai setinggi-tinggi kesyirikan. Lebih tinggi dari orang yang berkata innahu ta'ala tsanis atau tsalitsu tsalasa. Lebih tinggi dari orang-orang yang berkata bahwa Allah itu salah satu dari dua Tuhan atau menyatakan bahwa Allah salah satu dari tiga Tuhan. Siapa menyatakan Allah salah satu dari dua Tuhan? Majusi. Satu Tuhan terang dan Tuhan gelap. Tuhan gelap yang menciptakan kejelekan-kejelekan, Tuhan terang yang menciptakan kebaikan-kebaikan. Yang menyatakan salib di sana, Nasrani. Tuhan Bapak, Tuhan Anak, Tuhan Ibu. Maka dikatakan Allah salah satu dari mereka. Faya ulama ad-din. Sedangkan orang-orang musyrik ini tadi menganggap banyak Tuhan. Pohon keramat ini seperti Tuhan bisa mengabulkan doa bisa menentukan takdir. Kalau engkau tidak memberikan sesajen-sesajen, kalau engkau menyelisihinya, kalau engkau menentangnya, engkau akan ditimpa kualat, ditimpa bencana, ditimpa malapetaka, engkau akan begini, akan begitu. Dan lebih takut kepada pohon keramat daripada pada Allah Taala. Ini barakallahu fikum baru bicara akidah. Kerusakan-kerusakan dalam masyarakat lebih parah lagi. Tentunya, walaupun kita tahu Perusakan dalam akidah sesuatu yang paling mengerikan. Tetapi maknanya kemaksiatan-kemaksiatan sudah merajalela. Perampok-perampok itu banyak. Dan termasuk Syekh Muhammad bin Wahab pernah dirampok. Ketika pulang dari haji. Dalam perjalanannya menuju ke Syam. Tiba-tiba didatangi gerombolan-gerombolan para perampok. Kemudian dipukul, dilukai, berdarah kepalanya, dirampas seluruh hartanya, dan ditinggalkan begitu saja. Maka beliau tidak jadi ke Syam, kembali ke Madinah. Subhanallah, hikmahnya beliau melanjutkan lagi belajar. Di Madinah, bersama para ulama. Menyelesaikan kitab ini dan kitab itu. Allah kehendaki mereka merampok, melakukan kejahatan-kejahatan, tetapi yang terjadi pada Syekh Imam justru bertambah ilmu. Kembali ke Madinah dan melanjutkan belajarnya. Tidak jadi ke Syam. Perampok-perampok, pembunuh-pembunuh, dan berbagai macam kejahatan-kejahatan merajalela. Raja banyak. Penguasa banyak negara-negara kecil-kecil walaupun yang terbesar adalah daulah Utsmaniyah tetapi di Dariyah kerajaan kecil sendiri di Ihsa kerajaan kecil sendiri yang sudah tidak sanggup atau sudah tidak diurus oleh Khalifah Utsmaniyah atau eh, daulah Utsmaniyah jadi jangan dikira bahwa ini dalam keadaan di bawah kekuasaan Utsmaniyah tidak sama sekali mereka mengurusi dirinya sendiri tetapi tidak ada yang mampu mengatasi para perompak, para perampok. Apalagi mengatasi kesyirikan-kesyirikan yang tentunya membutuhkan ilmu. Kembali kepada ucapan Syaukani rahimahullah, kata beliau, mereka sudah mencapai kesyirikan yang sangat tinggi. Faya ulama ad-din, wahai para ulama, pemuka agama, wa ya mulukal muslimin wahai penguasa-penguasa kaum muslimin ayya wizrun ayya raj'in lil islam ashadd min al kufur wahai para ulama wahai para penguasa apa yang lebih jelek apa yang lebih mengerikan daripada kekufuran kenapa dibiarkan wa ayya bala'in لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله Bencana apa yang lebih besar daripada bencana yang merusak peribadatan kepada Allah? Bencana apa yang lebih besar dan lebih merusak ibadah pada Allah Taala daripada kesyirikan-kesyirikan? Wa ay musibatin yusabiha al-muslimun musibah apa yang menimpa kaum muslimin yang ta'dilu yang mengimbangi musibah seperti musibah yang terjadi ketika itu di Hijaz di Arab secara umum bahkan termasuk di Yaman musibah apa yang lebih besar dari musibah-musibah yang menimpa kaum muslimin daripada kesyirikan-kesyirikan, kekufuran-kekufuran, kesesatan-kesesatan. Wa ayyumun karim yajib inkaruh dan kemungkaran yang mana yang lebih wajib untuk diingkari? Ilam yakun inkaru hada syirik al-bayyin wajiban. Kalau bukan mengingkari kesyirikan ini, kesyirikan atau apa aja kemungkaran yang perlu diingkari? Kemungkaran apa yang lebih wajib untuk diingkari? Kalau bukan kemungkaran syirik. Ini barakallahu fikum. Akhirnya Imam Syaukani dan juga Imam Al-Fana'ani, kedua-duanya menulis. Bukan beliau tidak berjuang, berjuang. Menentang kesyirikan-kesyirikan. Dan berupaya untuk menasehati. Tetapi sungguh menyedihkan. Kata pepatah disebutkan oleh Syaukani, "Laqad asma'ta law nadaita hayyan, walakin la hayat liman tunadi." Walau naran nafaqta biha adahat walakin anta tanfuku fi ramadi kata beliau kalau engkau memperdengarkan atau engkau akan memperdengarkan pada seseorang kalau engkau memanggil orang hidup tetapi sayang sekali tidak ada kehidupan pada mereka-mereka yang kau seru itu keadaannya kurang lebih demikian ya ini berbicara pada mereka seakan-akan berbicara pada orang mati tidak mau mendengar tidak mau menggubris, tidak mau paham, tidak mau mengerti. Walau naran nafakta biha abad. Kalau saja api yang kamu tiup tambah nyawa, Tambah membara, abad akan menerangi. Walakin anta tanfuku fi ramadi, tapi sayang engkau meniup di abu yang gak ada apinya. Apa yang terjadi? Bukan tambah nyawa. Beterbangan debunya la faedata fiha. Beterbangan debunya tidak ada faedahnya bahkan nyabur. Bahkan akhirnya engkau kelilipan. Kau kelilipan. Kemasukan debu di matamu. Lau naran nafakta biha abad. Kalau saja api yang kau tiup akan tambah nyala. Tetapi yang kau tiup debu, abu. Debu yang kau tiup kalau engkau berbicara pada orang hidup, bisa engkau memperdengarkan padanya. Tetapi engkau berbicara pada orang-orang mati, artinya mereka seakan-akan orang mati. Amwatun ghairu ahya. Seakan-akan mereka orang-orang mati, orang yang tidak hidup. Maka beliau-beliau menulis kitab. Allah Sanani, adapun Imam Sanani menulis kitab. Risalah Ismuha Tathir Al-I'tiqad. Nulis kitab khusus. Judulnya al I'tiqad An Abranil Ilhad. Membersihkan keyakinan. Membersihkan akidah dari kotoran-kotoran ilhad. Yang kesyirikan-kesyirikan. Ini Sana'ani rahimahullah. Demikian pula Syaukani menulis risalah satu tulisan yang berjudul Sifaus Sudur bitahrimil bina Alal kubur membersihkan hati dari masalah membangun kuburan itu judul kitabnya artinya hati ini harus bersih dari keyakinan-keyakinan bid'ah yang membawa kepada kesyirikan yaitu membangun kuburan-kuburan. Tapi kenapa kok beliau-beliau tidak dicercanya seperti dicercanya Syekh Muhammad bin Wahab? Itu pertanyaan yang perlu dijawab. Kenapa? Kok seakan-akan yang menentang kesirikan-kesirikan hanya Syekh Muhammad bin Wahab? Ini khonibin azakumullah. Karena Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah berdakwah, berdakwah, berdakwah sampai kemudian dia bertemu dengan seseorang penguasa yang membantunya. Dan kemudian mulai serasi antara kepemimpinan dan keilmuan. Keilmuannya pada Syekh Muhammad bin Wahab. Sedangkan kepemimpinannya pada Al-Su'ud. Maka diberantas semua berbagai macam kubah-kubah diruntuhkan. Dan dijadikan seperti yang diperintahkan oleh Nabi. Hanya tanah dengan tinggi sejengkal saja. Dan ini barakallahu fikum bukan ini adalah kesesatan atau kekejaman atau ini adalah kejahatan. Ini perintah Nabi pertama kali setelah kemenangan Fathu Mekah. Setelah Allah berikan kemenangan إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا Kata Allah kalau sudah datang kemenangan dan pembukaan kota Mekah. Kamu lihat manusia masuk ke agama Allah berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Setelah Fathu Mekah maka seluruh jazirah Arab dikuasai oleh kaum muslimin. Apa perintah pertama Rasulullah SAW? Perintah pertama Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib, لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته لا تدع سورة إلا تمسها diriwayatkan dalam riwayat yang sahih Kata Nabi kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Jangan tinggalkan suratan illa tamastaha." Jangan tinggalkan satu patung berhala kecuali kau hancurkan. Jangan tinggalkan gambar-gambar makhluk hidup kecuali kau hapus. Dan jangan tinggalkan qabran musyarrafan illa sawaitahu. Jangan tinggalkan kuburan yang tinggi kecuali kau ratakan. Apakah ini kejahatan? Atau penjagaan tauhid? Apakah ini kejahatan? Atau rahmat linnas? Apakah ini kejahatan atau ini bimbingan kepada kaum muslimin agar selamat dunia, selamat akhirat? Sayang sekali. Mereka bukan orang-orang yang syukur ketika dibersihkan dari kesyirikan-kesyirikan. Padahal hasilnya sangat jelas terlihat. Ada berapa tempat keramat di Indonesia? Loh terlalu banyak. Di Jawa ada berapa? Wah terlalu banyak. Di Jawa Timur saja ada berapa? Ah terlalu banyak. Di Surabaya saja ada berapa? Hampir di setiap daerah ada tempat-tempat keramat yang mereka datangi meminta-minta. Tetapi di Zuludiyah karena barokah dakwahnya Syekh Muhammad bin Wahab kamu nggak dapet di tempat keramat di sana. Kuburan keramat nggak ada. Padahal kuburan orang-orang hebat di sana semua kuburan para sahabat, kuburan syuhada Uhud, kuburan para khalifah Ar-Rasyidun, kuburan Rasulullah SAW. Bayangkan kalau adanya di Indonesia jadi apa? Kuburan orang gila di Banyuwangi dikeramatkan. Ini kuburan keramat ini sebenarnya siapa dia? Anu, anu siapa? Anu dulu tuh ada orang di sini. Orangnya aneh, gini, gini, gini, gini, gini. Orang gila, ya bisa dikatakan begitu. <laughs> Kenapa kau diselamatkan Karena ketika ada orang yang tanya, nomor berapa hari ini? <laughs> Orang gila tadi hanya menjawab dengan seenaknya. Sekian. Dipasang. Menang. <laughs> Wah, ternyata orang gila ini waliun min awliyaillah. Maka berduyun-duyun datang orang bertanya kepadanya nomor berapa, nomor berapa, nomor berapa. Setiap orang yang tidak berhasil berkata mungkin saya kurang ikhlas. Kalau datang tidak berhasil, oh mungkin saya kurang ininya, kurang itunya. Menyalahkan dirinya sendiri, bukan menyalahkan orang gila. Astagfirullah. Sudah lebih gila dari orang gilanya. Nasallallahu ya. Kemudian mati, dikubur, dikeramatkan, masih didatangi oleh orang-orang itu baru orang gila. Gimana kalau orang saleh? Bagaimana kalau ternyata sahabat? Bagaimana kalau ternyata syuhada? Orang-orang yang syahid dalam perang Uhud, dalam perang Khandaq, dalam perang ini, dalam perang itu bersama Rasulullah Bagaimana kalau ternyata khalifah-khalifah yang lurus? Bagaimana kalau ternyata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Alhamdulillah apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la tada qabran musharrafan illa sawaitahu ketika syekh didukung oleh malik dari keluarga Saud maka mulai tidak hanya dengan lisan tapi dengan tangan Hadirin Alhamdulillah diratakan sesuai dengan perintah Nabi hanya saja kuburiyun masih menyimpan dendam. Diwariskan dendamnya turun-temurun sampai ke Indonesia. Hati-hati darurat Wahabi. Emang eh, ngapain Wahabi? Alhamdulillah. Kalau kita bukan penguasa, kita juga tidak menindak dengan tangan. Kita merasa dan kita sadar kita rakyat biasa, nggak punya kekuasaan, nggak punya hak untuk menindak dengan tindakan-tindakan fisik. Kita hanya berbicara kaum muslimin, beribadahlah pada Allah. Kaum muslimin, berdoa kepada Allah. Jangan ke tempat keramat, jangan ke pohon keramat. Jangan engkau meminta pada makhluk, kepada batu, kepada orang bulan mau bulan. Mintalah kepada Allah. Hanya itu. Titik. Diterima Alhamdulillah. Enggak diterima. Apa kemudian kita marah? Memerangi mereka? Kita bukan penguasa. Rasulullah SAW menyatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Siapa yang melihat kemungkaran rubah dengan tangannya. Kalau tidak mampu maka dengan lisannya. Kalau tidak mampu paling tidak dengan hatinya benci kepadanya. Kalau di hatinya nggak ada kebencian falaisa wara'a dalika misqala dzarratin min iman Amin kalau khardatin wa habbati khardalin minal iman. Kalau benci aja nggak ada, berarti nggak tersisa sebiji khardal pun keimanan. Maka diawali dengan dakwah bil ilmi, bil hikmati, wal mau'izatil hasanah. Itu bukan sebentar. Bertahun-tahun Syekh Muhammad bin Wahab berdakwah di ihsa. Sebelum ke Desa, Kemudian ke tempat lahirnya. Di Uyainah. Kemudian di sebelahnya. Kemudian, kemudian. Berpindah-pindah. Dari mulai dia ketika berdakwah masih di Basrah. Masih belajar di sana. dia sudah melihat. Ini orang-orang ini. Apa mereka nggak mengerti kalau itu syirik? Tidak main. Tetapi sudah disebutkan tadi. Lau asma'aka eh, laqad asma'aka lau nadaita hayyan. Engkau bisa memperdengarkan ucapanmu kalau yang kau ajak bicara orang hidup. Walakin la hayata liman tunadi, tapi sayang sekali enggak ada kehidupan pada orang yang kau seru. Lau naran nafakta biha awa'at. Kalau saja api yang kau tiup akan tambah nyala. Tetapi kalau engkau meniup ramad, justru akan merusak. Maka beliau merasa ya, tidak berhasil dakwahnya di sana dan tidak ada sambutan bahkan yang terjadi penentangan, beliau berpindah. Lihat barakallahu fikum. Namanya dakwah selalu mengalami ujian demi ujian. Tantangan demi tantangan. Bahkan berbagai macam pihak ingin membunuh Syekh Muhammad bin Wahab. Ya, beliau berpindah dari satu negeri ke negeri lainnya. Ya. Dan itu pertolongan Allah. Ketika bertemu dengan Ahli Rahimahullah. Bahwa aku akan bantu engkau. Aku akan dukung engkau. Dengan syarat engkau jangan meninggalkan kami ketika kondisi semakin genting. Maka Syekh Muhammad bin Wahab bersumpah, berbaikat. Aku tidak akan meninggalkan engkau sampai titik darah penghabisan. Dengan janji engkau mendukung dakwah ini. Maka ya, terjadilah ikatan perjanjian yang kokoh. Saling mendukung Al-Quwah wal-ilm. Kekuatan dan keilmuan. <clears throat> Sudah tergambar. Bagaimana keadaan dunia saat itu. Bagaimana keadaan dunia. Karena sudah kita kisahkan keadaan di sekitar Arab. Sekitar Hijaz. Sekitar Mekah Madinah. Yang paling dekat dengan sumber agama Islam Tempat kelahiran Nabi SAW Madinah. Uh, Mekah dan Madinah. Sudah keadaannya seperti itu. Sedemikian rupa. Segala macam bentuk-bentuk kesyirikan, kebid'ahan, khurafat, takhayul sudah beredar di mana-mana. Belum lagi kemaksiatan-kemaksiatan, perampokan-perampokan, pembunuhan-pembunuhan. Di mana-mana. Betul-betul keadaan negeri yang sangat kacau hampir di setiap tempat. Saat itulah Allah Subhanahu wa taala menakdirkan lahirnya seorang yang akan menjadi mujaddid yang akan menjadi seorang ulama yang membersihkan berbagai macam kekufuran dan kesyirikan itu yaitu Syekh Al-Allamah Al-Mujaddid Al-Imam Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab nama lengkapnya Muhammad Ibn Abdul Wahab ابن سليمان ابن علي ابن مشرف Al-Wahabi beliau dari Bani Hambalah Ibn Malik At-Tamimi lahir pada tahun 1115 Hijriah di daerah yang bernama Uyainah beliau kunyahnya julukan kunyahnya Abu Ali atau dipanggil juga Abu Abdullah atau Abu Husain karena anak beliau ada yang bernama Ali ada yang bernama Abdullah ada yang bernama Husain ini azakumullah yang menunjukkan bahwa beliau sangat cintanya pada ahli bait sehingga namanya nama-nama Ali bin Abi Talib nama Al Hasan dan Al Husain. Nah, sehingga kunyahnya kadang dipanggil Abu Ali yang paling terkenal. Kadang dipanggil Abu Husain atau Abu Abdullah. Dan beliau lahir di keluarga yang memang berilmu. Masya Allah. Di keluarga ilmu. Di keluarga orang-orang yang berilmu. Ayahnya seorang ahli. Ulama. Syekh Abdul Wahab bin Sulaiman. Bahkan termasuk jajaran para ulama yang masyhur ketika itu. Dan sekaligus ayahnya adalah Qadhi di Uyainah. Qadhi yakni hakim, menjabat resmi sebagai hakim di Uyainah. Sedangkan kakeknya Syekh Sulaiman juga ulama terkenal sebagai ahli fiqh. Terkenal sebagai ahli fiqh. Dan fatwa-fatwa. Sehingga tidak ada orang bertanya fiqh atau fatwa kecuali di antara yang mereka tanya adalah beliau. Syekh Sulaiman. Termasuk dari pamannya. Saudara bapaknya. Yang bernama Syekh Ibrahim rahimahullah. Juga ulama. Kan Masya Allah. Bapaknya, kakeknya, pamannya semuanya ulama orang-orang dari keluarga ilmu, keluarga orang yang berilmu sehingga tidak heran kalau kemudian anaknya menjadi seorang alim di kalangan ulama. Dari kecil sudah kelihatan terlihat kecerdasan beliau dan kekuatan hafalan beliau. Beliau menghafal Quran sebelum berumur 10 tahun sudah hafal Quran. Rahimahullah. Dan belajar langsung dari bapaknya dan kakeknya dan juga paman. Itu sekolah pertama. Belajarnya beliau dari mereka. Baru kemudian beliau berangkat dari ulama ke ulama yang lainnya untuk mencari ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki agar cahaya tauhid bersinar kembali khususnya di Hijaz dan sekitarnya dan umumnya seluruh dunia. Ya. Karena tidak ada satu daerah pun di dunia ini kecuali sampai cahaya tauhid yang diajarkan dan dakwahkan oleh Syekh Muhammad bin Wahab. Ya. Muncul organisasi-organisasi di Indonesia Ternyata dalam riwayat berdirinya organisasi tersebut disebutkan pengaruh dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdullah Menunjukkan kalau pengaruhnya sampai ke seluruh dunia. Di Mesir juga muncul dakwah-dakwah tauhid. Muncul berbagai macam gerakan-gerakan pembersihan juga dari pengaruhnya dakwah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. <coughs> Allah Subhanahu wa taala akan terus menyempurnakan cahayanya Walaupun orang-orang kafir tidak menyukai. Sudah kelihatan kemarin ketika digambarkan oleh Imam Syaukani dan Imam Sanani bagaimana keadaan dunia, bagaimana keadaan Hijaz, bagaimana keadaan Yaman, bagaimana keadaan di sekitar negeri-negeri tersebut. Semuanya dalam kegelapan kesyirikan, dalam kegelapan kebidahan, dalam kegelapan kesesatan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin menyempurnakan cahayanya. Cahaya agamanya cahaya tauhid, cahaya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mulailah beliau belajar dengan rajin. Setiap diajarkan satu kalimat, satu dalil, satu ayat dihafal. Setiap disampaikan satu pelajaran dihafal. Sehingga mulai terkenal di sekitarnya bahwa ini anak luar biasa. Terkenal di kalangan kaum muslimin bahwa ini anak istimewa. Dan beliau belajar dari kitab-kitab salaf. Karena kebetulan orang tuanya juga berpemahaman ahli sunnah. Dan bermahab dengan madhabnya Imam Ahmad rahimahullah. Tetapi ketika Syekh Muhammad bin Wahab sudah mulai mendalami-mendalami kitab Al-Mughni dari bapaknya dan dari saudaranya, dari pamannya. Mulai dia berdiskusi tidak hanya menerima, tapi mengkritik. Bahwa oh, ini pendapat lemah. Karena hadisnya demikian. Dan ini hadis lebih kuat. Maka paman dan bapaknya mulai he, terkejut melihat anak ini. Wah ini sudah sudah terlihat he, keahliannya di bidang fikih. Jadi bukan hanya belajar belajar belajar, tapi jeli, kritis. Kalau ada sesuatu yang lemah, pendapat-pendapat yang merjuh, dia akan sebutkan bahwa itu pendapat merjuh. Karena dalam kitab kitabnya dikatakan demikian, ini dikatakan demikian. Mulai dikenal pula bahwa dia adalah seorang yang alim, seorang yang berilmu. Dan dia pelajari tentunya yang pertama kali, yang paling inti adalah tauhid. Dengan dalil fa'lam anahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan dia tahu dari bapaknya, dari orang tuanya, dari pamannya, dari kakeknya bahwa al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum berbicara, sebelum berbuat. Dia sudah melihat dan bertanya kepada bapaknya, "Wahai bapakku, wahai kakekku, wahai pamanku, ini masyarakat meminta-minta pada makhluk, meminta-minta pada batu, meminta-minta pada pohon. Kenapa dibiarkan? Kenapa nggak ditegur?" Jawaban mereka, bapaknya, pamannya, kakeknya, kamu belajar dulu. Kalau amal, belajar sebelum kau berbicara, sebelum kau bertindak, sebelum kau berbuat, berilmu dulu. Dan ini barakallahu fikum pemahaman yang ditanamkan. Untuk kalau seorang bertindak, berbuat atau ingin mengingkari kemungkaran, pahami dulu, pelajari dulu ilmunya. Maka semakin semangat. Dan itu cambuk buat beliau untuk bertambah semangat belajar. Sehingga semangat belajarnya mengalahkan anak-anak sebayanya, remaja-remaja sebayanya. Beliau Syekh Muhammad bin Wahab mulai menambah ilmu dengan rahlah. Sebagaimana ulama-ulama terdahulu berangkat dari satu negeri ke negeri yang lainnya untuk mencari ilmu. Beliau berangkat setelah di negeri beliau sudah diambil semua ilmunya, beliau pergi ke Hijaz. Waktu itu bersama orang tuanya haji. Bapaknya pulang, dia tidak pulang. Menetap di Mekah dan mencari ilmu para ulama yang ada di sana. Setelah itu ke Madinah, mencari menimba ilmu dari ulama yang ada di sana. Kemudian ke Basrah, ke Ihsa. Pokoknya mendengar ada ulama ahli sunnah, alim, berilmu, dia datangnya. Dan dia belajar. Sehingga guru-guru beliau banyak. Di antaranya Syekh Abdullah bin Ibrahim bin Saif. Juga Muhammad Hayat sindi Muhammad al-Basri. Syekh al-Musnid al-Basri. Juga Syekh Abdul Latif al-Falaqi al-Ihsa'i. Di Ihsa. Ketika beliau belajar, belajar, belajar, beliau juga tidak lupa mengajarkannya pada orang yang tidak tahu. Ini juga kelebihan beliau. Sehingga beliau ajarkan semua apa yang dia ketahui pada orang yang belum tahu. Sehingga semakin terkenal pula bahwa beliau adalah seorang yang menyampaikan ilmu dan mendakwahkan ilmu. Sehingga semakin dia alim, semakin dia alim, semakin banyak murid-muridnya. Semakin banyak orang yang berguru kepadanya, menimba ilmu kepadanya maka muncullah para ulama di bawahnya. Di antara ulama yang setelahnya yang ternyata itu adalah murid beliau, muridnya Syekh Muhammad bin Wahab adalah Al-Imam Al-Mujahid. Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud. Ini yang pertama disebut karena dialah yang mendukung dakwahnya. Ini bukan mendukung dakwahnya hanya karena kepentingan politik, tapi duduk bersimpu sebagai murid. Ini keistimewaannya. Jangan dikira itu hanya pembagian politik. Laka pola, al-fatwa. Engkau pedangnya, saya fatwanya. Bas. Supaya saya bisa tetap memimpin, tetap berkuasa. Bukan. Ya. Tapi karena beliau tahu betul kebenaran ajaran yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Wahab. Tahu betul kemurnian tauhid yang diajarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan tahu ilmunya. Betapa tingginya maka dia duduk sebagai murid padahal dia penguasa tapi duduk sebagai murid bahkan ke pertama bertemunya ketika dia berpikir apakah aku akan mendatangi atau aku panggil dia karena dia penguasa bisa memanggil sehat sama istrinya jangan jangan kau panggil dia tapi engkau yang datangi dia karena engkau membutuhkan ilmu dia dia alim jadi turuti artinya dia sadar memang al-ilmu yu'ta walau ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Maka didatangi ke rumahnya, disampaikan. Sampai terjadilah pembicaraan-pembicaraan tadi. Bahwasanya aku akan eh, mendukung eh, dakwah. Tetapi dengan janji, engkau jangan meninggalkan kami kalau mereka orang-orang yang tidak suka akan menyerang kita. Sudah menduga, sudah memprediksi kalau dakwah ini ditegakkan, banyak yang tidak suka. Orang-orang yang jelek, orang-orang yang jahat, para perampok-perampok. Sehingga terjadilah, Masya Allah, keserasian. Beliau duduk bersimpuh, belajar menimba ilmu sampai juga menjadi alim. Yang kedua, Amir Saud Ibn Abdul Aziz bin Muhammad dan juga putra-putranya, anak-anaknya. Hussein, Abdullah, Ali dan Ibrahim. Putra-putranya Syekh sendiri. Putra-putranya Syekh Muhammad bin Wahab juga menjadi para ulama. Betul-betul keluarga ilmu, keluarga ulama. Bapaknya, kakeknya ulama, pamannya ulama, anak-anaknya juga para ulama. Cucunya seperti Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Wahab ia menulis kitab Taisir Al-Aziz Al-Hamid. Mensyarah kitab Tauhid punya kakeknya. Syekh Muhammad bin Wahab menulis kitab Tauhid dengan ringkas. Hanya mengumpulkan dalil dalam satu judul-judul bab. Ya. Kitab Tauhid. Kemudian qala Allah, qala Allah, qala Allah. Kemudian judul bab. Qala Allah, qala Allah, qala Rasul. Judul bab lagi. Sehingga cucunya melihat bahwa ini perlu disyarah. Ternyata beliau bisa mensyarah dan memberikan sekian fawaid yang jamah, yang sangat banyak dalam kitabnya Taisir Al-Aziz al Hani. Walaupun dikatakan masih belum selesai, masih kurang sedikit. Padahal sudah satu ini. Dan juga cucu beliau yang bernama Syekh Abdurrahman ibn Hasan ibn Muhammad ibn Abdul Wahab. Abdurrahman ibn Hasan, cucunya, melihat bahwa fawaid yang ditulis oleh Sulaiman Ibn Abdullah itu terlalu luas bahkan kadang-kadang sampai keluar dari pembahasan walaupun itu faedah faedah tapi keluar dari pembahasan maka beliau melihat ini perlu diringkas dan kemudian diberi judul sendiri dan ditambah dengan fawaid faedah yang berkait dengannya jadi bukan hanya meringkas tapi menambahnya maka muncullah kitab beliau Fathul Majid yang dikaji oleh para ulama bahkan Syekh bin Bas mengkaji kitab tauhid kitab tauhid dengan syarahnya Fathul Majid itu dari awal sampai akhir diulangi lagi dari awal sampai akhir diulangi lagi dari awal sampai akhir sampai meninggalnya tidak berhenti baca kitab Fathul Majid karena fawaidnya yang sangat banyak dan karena manusia terus membutuhkan sampai selesai generasi yang lain belum mendapatkannya diulangi lagi kitab yang sama sampai selesai generasi yang lain juga membutuhkannya. Diulangi lagi dan terus demikian. Di samping kitab-kitab yang lainnya tentunya. Juga termasuk murid beliau adalah Syekh Ahmad bin Nasr Ibn Uthman Ibn Muammar. Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Al-Husain. Syekh Ahmad Ibn Nasr Al-Muammar. Dan juga Syekh Husain Ibn Ghanem. Dan lain-lain. Maka khudbin a'azakumullah. Di samping beliau berbicara dalam dakwahnya, menyampaikan ilmunya, menyampaikan kajian-kajian, memperingatkan dengan lisan, juga beliau menulis tulisan-tulisan. Di antara tulisan beliau adalah kitab Tauhid. Kashf syubhat, usulul thalatha, usulul iman. Kitab-kitab yang sungguhnya ringkas, tetapi sungguh kitab beliau sangat mirip dengan kitab-kitabnya para ulama salaf terdahulu. Gimana miripnya? Miripnya banyak dalilnya daripada ucapan pribadinya. Sehingga kalau mereka mereka mau mengkritik Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah, maka kita akan katakan pada mereka apa yang kalian kritik lihat bukunya. Hampir tidak ada ucapan beliau kecuali di judul bab dan di fawaid di belakang. Sudah. Isinya semua jadi. كتاب التوحيد وقوله تعالى وقوله تعالى وقوله تعالى وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ايه ايه حديث ايه حديث كموديان في فوائد atau dengan istilah beliau فيه مسائل ada مسائل satu dua tiga selesai باب kedua قال الله تعالى وقوله تعالى وقوله تعالى Sama seperti kitab-kitab para ulama terdahulu, sama seperti kitabnya Imam Bukhari dan juga kitab-kitab imam-imam yang lainnya yang hanya berisi hadis semua fikih beliau hanya pada judulnya. Fikihnya hanya pada judulnya. Bab haramnya, ini bab wajibnya, itu kemudian hadis hadis hadis hadis. Ini khonibana azakumullah kitab beliau. Bandingkan dengan kitab-kitab para mutaakhirin banyak ucapan pribadinya, sedikit dalilnya. Satu, dua, tiga halaman sampai seratus baru satu dalil. Seratus halaman cuma satu dalil. Bahkan ada yang sudah sampai sekian ratus halaman hanya satu dalil itu pun tidak diriwayatkan dengan lafadznya dengan kalimat diriwayatkan secara makna seperti ini konon diriwayatkan nggak disebutkan riwayat siapa Dikeluarkan oleh siapa? Kedudukan hadisnya bagaimana? Tidak ada. Ini khuluna'azakumullah kitab-kitabnya para mutaakhirin. Adapun kitab beliau seperti kitabnya para mutaqaddimin. Orang-orang terdahulu dari para ulama. Khuluna'azakumullah sampai kemudian beliau berdawah berdawah dan meninggal pada bulan Dzulqa'dah tahun 1206 Hijriah dengan umur 92 tahun. <laughs> Kalau kita bicara tentang syekh, selesai. Tapi kita bicara tentang dakwah tauhid. Bahwa syekh menyatakan tentang dirinya. Menyatakan, menyatakan bahwa aku hanya ngikut innama ana muttabi' wa la nabtabi' Aku hanya ngikut. Aku tidak mengada-ngada. Sebagaimana disebutkan ucapannya. Dan diriwayatkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Bahwa Syekh menyatakan. Innama ana tabi' Sesungguhnya aku hanya ngikut. Ya ini bukan sesuatu atau bukan ajaran yang baru. Bukan ajaran yang dibikin-bikin baru. Tidak sama sekali. Beliau hanya ikut ulama terdahulu Sebagaimana ulama terdahulu ngikut ulama sebelumnya, sebagaimana ulama sebelumnya ngikut kepada para sahabat, sebagaimana para sahabat ngikut Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Innama ana tabi. Aku hanya mutabi. Aku tidak mengada-adakan perkara baru. Dan juga beliau berkata rahimahullah, aku bersaksi, asyhadu. Aku mempersaksikan, usyhidullah. Aku bersaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada malaikat yang hadir dan juga kepada seluruh kalian wahai manusia. Aku bersaksikan bahwa aku berakidah dengan akidah ahli sunnah. Aqidatul firqatin najiyah ahli sunnah wal jamaah. Bersumpah dengan nama Allah. Bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan bersumpah mempersaksikan di depan para malaikat, di depan manusia bahwa aku berakidah dengan akidah firqatin najiyah ahli sunnah wal jamaah. Sehingga tuduhan-tuduhan tadi semuanya tidak berdasar. Tuduhan-tuduhan yang keji, yang mengandung sekian macam tuduhan dusta, sekian macam kebohongan-kebohongan. Kalau dikatakan oleh beliau, kalau akidahku, agamaku, yang aku adinullah bihi yang aku beragama kepada Allah dengannya adalah mazhab ahli sunnah wal jamaah. Apa mazhab ahli sunnah wal jamaah? Mazhab ahli sunnah wal jamaah adalah mengikuti sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang disampaikan oleh para sahabat kepada para tabi'in, yang disampaikan oleh para tabi'in kepada tabi'it tabi'in, yang disampaikan oleh mereka kepada muhaddidin, yang ditulis dalam kitab-kitab hadis, musnad-musnad, sunan-sunan, dan kitab-kitab sahih. Maka yang namanya ahli sunnah mengikuti sunnah. Siapa yang mengaku aswaja tetapi tidak mengikuti sunnah Nabi, bahkan mengadakan kepinahan, maka dusta dia mengatakan aswaja. Kadib. Karena ciri-ciri ahli sunnah yang mengikuti sunnah. Harus tabi, harus ngikut. Yang kedua wal jamaah dan jamaah. Yaitu ahlul jamaah bukan ahlul furqah. Orang yang mementingkan kebersamaan bersama penguasanya. Tidak memberontak yang mementingkan kebersamaan dengan kaum muslimin tidak memerangi kaum muslimin mementingkan kebersamaan bersama mereka-mereka yang memegang urusan ini urusan dunia dan termasuk makna jamaah adalah jamaah yang diucapkan oleh Rasulullah SAW akan berpecah belah umat menjadi 73 golongan semuanya finnar illa wahidah semuanya dalam neraka kecuali satu golongan yaitu al-jamaah. Siapa al-jamaah ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashab. Yaitu yang seperti aku dan para sahabatku. Yang seperti aku dan para sahabatku. Berarti siapa al-jamaah? Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka ahli sunnah wal jamaah adalah ahli sunnah yang berpegang dengan sunnah dan mengikuti pemahaman al-jamaah mengikuti jalan mereka dan itu ahlu sunnah wal jamaah maka semua para imam imam ahlu sunnah menyatakan madhab ahlu sunnah wal jamaah adalah yang paling benar yang hak siapa yang mengikuti jalan-jalan lain maka dia menyimpang siapa yang beragama tidak dengan sunnah nabi berarti seakan-akan beragama mengakui Islam tapi tidak dengan ajaran Islam apa jadinya Barang siapa yang mengaku kaum muslimin tetapi tidak berpegang dengan ajaran Islam, dia tentunya nggak akan dipercaya kalau dia muslimin. Yang namanya Islam adalah ajaran Rasulullah SAW. As-Sunnah. Dan itu madhab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Aqidati. Dini kata beliau. Alladhi adinullah bihi yang aku beragama kepada Allah dengannya adalah madzhab ahli sunnah wal jamaah. Demikian pula pernah beliau berkata, Perhatikan pernyataan-pernyataannya yang menunjukkan kalau beliau benar-benar orang yang di atas hak. Qala kata beliau alhamdulillah aku bukan seorang sufi yang mengajak kepada kesesatan tasawuf. Bukan pula orang yang mukallid madhab-madhab tertentu. Bukan pula aku adalah orang yang mengajarkan ilmu filsafat. Tetapi aku adalah orang yang mengajak kembali kepada Allah. Lihat ikhwan ibn azakumullah. Beliau menyatakan aku tidak mengajak kepada mereka tarekat Sufiya. Aku tidak mengajak kepada ilmu kalam. Aku tidak mengajak untuk taklid kepada madhab-madhab tertentu. Karena madhab-madhab fiqih para ulama kita ambil dari mereka semuanya. Dan kita cari mana yang lebih rajih, mana lebih kuat dalil-dalilnya. Dan kita pegang. pada lebih luar ikrar ini karena saat itu yang terjadi di medan dakwah adalah pertikaian antara madhab dengan madhab. Syafi'i dengan Hanafi, Hanafi dengan Hambali, Hambali dengan masing-masing taklid dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Aku tidak mengajak pada salah satunya, tapi aku mengajak kepada semua ya, para ulama dan mencari mana yang lebih rajih kita pegang. Juga beredar berbagai macam dakwah, dakwah ilmu kalam, ilmu mantek, ilmu filsafat. Maka kata saya, aku tidak mengajak kepada ilmu ilmu filsafat. Demikian pula tersebar ketika itu berbagai macam tarikan-tarikan dari berbagai macam tarekat-tarekat sufiyah yang kullu hizbin bima ladaihim farihun yang masing-masing merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka tarekat fulaniyah tarekat fulaniyah tarekat fulaniyah ada sekian ratus tarekat dan masing-masing merasa, merasa bahwa kelompok mereka yang paling hebat Kata beliau, aku tidak mengajak kepada salah satunya. Tapi mengajak untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Bukan tarekat fulaniyah wa fulaniyah. Tetapi mengikuti tarekat Nabi Muhammad SAW. Ini yang disebut dengan pemurnian agama. Inilah yang dikatakan dengan at-tajdid. Sehingga beliau, rahimahullah, dijuluki oleh para ulama di zamannya sebagai mujaddid yang memperbaharui. Mana memperbaharui adalah membersihkan agama dari berbagai macam yang mengotorinya. Mengembalikan kepada aslinya. Mengembalikan kepada Quran wa sunnah. Dan mengembalikan kepada para sahabat. Para imam. Ini khudulina azakullah. Makna tajdid. InsyaAllah kita lanjutkan pada kajian berikutnya. Billahi ta'ala. Latuhiqa afiyah.